Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita ambil sedikit dari pembahasan kitab Num'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalal Fauzan asbahullah. Faslun fil iman bil ghaib. Pasal yang baru seputar beriman terhadap perkara ghaib. Perkara ghaib itu perkara yang tidak nampak. Perkara yang tidak nampak. Kita lihat Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah pembahasan baru jadi harus upayakan ketemu di situ ya. Beda cetakan tapi Insya Allah mudah nyarinya karena sudah poin yang baru. Kata Syekh Salih Fauzan lama arafal iman tatkala telah tatkala al-Imam bin Qudama telah mendefinisikan iman setelah mendefinisikan iman wa dzakara al-adillah ta'ala ta'rifi dan beliau menyebutkan dalil-dalil seputar apa? definisi tersebut Ainda ahli sunnah wal jamaah menurut ahli sunnah wal jamaah dzakara anna minal iman beliau menyebutkan bahwa saya termasuk bentuk keimanan al-imanu bil ghaib beriman terhadap apa perkara ghaib perkara ghaib itu perkara yang enggak nampak paham ya nah yang yaghibu anna enggak nampak di hadapan kita paham ya kita lihat apa maksudnya na'am wa huwa ma ghaba nas sesuatu yang tidak nampak dari manusia walam yushahiduh minal umrul madiyah dan perkara-perkara yang manusia belum menyaksikan atau tidak menyaksikannya pada perkara-perkara yang madiyah. Apa madiyah? Perkara-perkara yang telah lalu. Antum pernah menyaksikan perkara yang telah lalu? Tidak menyaksikan. Paham ya? Wal umrul mustaqbalah dan perkara-perkara yang akan datang. Antum menyaksikan sudah? Ya, Ya'jud Ma'jud menyaksikan? Tidak. Dajjal pernah lihat antum? Tidak. Itu perkara gaib semuanya. Cuman sudah ada. Hah? Sudah ada ya, hanya saja kita nggak dikasih tahu tempatnya di mana. Kita lihat sini. Allati lam yusahidha nam lam yusahidha nas yang mana perkara-perkara yang telah lalu dan perkara yang akan datang yang manusia belum menyaksikannya. Kalau perkara yang akan datang, manusia belum menyaksikannya. Perkara yang telah lalu, manusia tidak menyaksikannya. Li'annaha qad madat wa qadat dikarenakan perkara tersebut telah berlalu dan telah habis perkara-perkara dahulu seperti kisah seperti perkara-perkara yang dahulu pengabaran tentang Nabi eh, Nuh misalkan tentang Nabi Adam misalkan kita kan waktu itu kan belum ada menyaksikan ya, masih beriman awliya anna halam tahat tahdus ba'du mimma sahat bihil akhbar perhatikan atau dikarenakan kejadian tersebut belum terjadi kejadian tersebut belum terjadi nah setelahnya dari apa-apa yang telah sahih pengkabaran-pengkabaran tentang hal tersebut. Fahadalah laisa lil aql fi dakhalun abada. Perhatikan ini. Maka hal yang seperti ini perkara gaib ini tidak ada na'am barakallahu fiik ikut campur sedikit pun terhadap akal. Jadi akal ini enggak punya dakhal, enggak punya ikut campur sama sekali akal ini. Wajibnya hanya mengimani udah. Dajjal akan muncul di akhir zaman berapa hari? 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Itu walaupun belum terjadi, kita wajib mengimaninya. Akal nggak boleh ikut ikut campur. Masa sih? Masa sih? Nggak ada, nggak boleh. Nah, wa innamal i'tiqad fihi alam nakal, Masya Allah. Akan tetapi meyakini dengan meyakini kabar tersebut alam nakal. Atas nakal apa nakal itu? Al-Qur'an dan As-Sunnah penukilan. Wa huwa al khobar as sadik 'anillah wa rasulih ya kan? Jadi kita meyakininya itu berdasarkan nakal, penukilan dari apa? Khobar yang jujur, yang benar dari Allah dan Rasulnya ini harus kita yakini. Dajjal muncul di akhir zaman membawa surga dan neraka. Ya itu ma'jud muncul nanti di akhir zaman dalam kondisi apa? Semuanya dihabisi, disikap kecuali kelompoknya sendiri misalkan. Itu juga harus kita yakini. Paham ya? Kemudian ada sosok yang mengerikan penjaga oh, dajjal namanya jasasa itu sudah ada harus kita yakini juga faham nah barakallahu fikum sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah